بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رضي الله عنه كان سبب كف بصر سيدنا عبد الله الحداد رضي الله عنه من القتيب وكانت أمه شفيقة به ومحادية عليه وخصوصا من خال له سيد من آل الغسل كان من أهل الجذب وكان التقليد على سيدنا الحبيب في منزل وتشل الإقليد ففتح المنزل وفيه من كل جنس من الطيب فضمخ سيدنا عبد الله به فكف بصره بسبب ذلك فلما جاءت والدة سيدنا عبد الله ورأت ذلك قالت له في ذلك قال لها بايعمي وجميع أهل زمانه بايسيرون في ذله ثم خرجت بسيدنا عبد الله أمه إلى قبة سيدنا الشيخ عبد الله العدروس وقالت إما يموت أو يفتح فيرون أن سيدنا عبد الله حصل له ما حصل من تلك الساعة حتى قال هو رضي الله عنه أورض علي حال سيدنا عبد القادر الجيلاني فوجدني قد ملئت من بعد السادة بني علوي يعنيه فسكت ذلك فسكت ذلك الحال لسيد أحمد بن زين الحبشي قال سيدنا عمر بن زين بن سميت يعني أنه محيي الدين كما أن سيدنا عبد القادر كذلك آه. Diceritakan di sini sebab butanya Al-Habib Abdullah bin Haddad, tapi mata zahirnya. Katakan makfuful basar atau kafif itu nggak bisa melihat. Jamaknya adalah akifa. Kalau kufun jamaknya akfa. Itu. jamaknya akfa. Kebanyakan orang menyatakan kufun itu banyak eh, jamaknya akifa. Akifa itu jamak kafif. Orang-orang buta. Orang-orang buta. Kalau kufun ini kufu sama ini bukan akifa, akfa gitu. Akfa. Sebab buta al hadad haddad itu minal gotib, eh minal judari daripada cacar. Al-gotib, al-judari daripada cacar. ibunya sangat sayang dengan Abdullah Haddad. Melihat anaknya sudah buta, waktu itu umur 3 tahun atau 4 tahun. Bukan buta, waktu itu masih kena cacar gitu ya. Masih kena cacar. Dan dia menghalangi orang untuk bertemu dengan Abdullah Haddad waktu itu. Apalagi kholnya. Ada menyatakan khol al-walid ada khol daripada al-walidah. Hmm, kholul walid ada khol akh al-walidah. Dari al-ghusun, al-ghusun itu daripada turunan Jamalul Lail, dari bagian Jamalul Lail, Farq min Jamalul Lail itu. Al-ghusun. Majdzub ini, khalnya pamannya ibunya ini adalah Eh, pamannya Abdul Haddad ini dari ibunya ini jadi Jamulal ini majdub dan ini dilarang orang kena penyakit cacar itu dikasih minyak gitu loh jadi beliau ibunya ini wakana taglid tugafil takfil nah ala sinal habib hadat di manzil wa tashilul iglid ibunya itu kalau keluar dia harus keluar dari rumah karena urusan yang ada di luar rumah dia gembok. Abu Haddad waktu itu masih kecil dibiarkan di rumah dalam keadaan sakit itu. Tidurkan dalam sakit digembok gitu, dibawa gemboknya. Kok subhanallah mungkin lupa ibunya gembok dari itu. hal manzil, fafatahal khol manzil. Dibuka pintunya sama kholnya yang majdub ini. Waktu itu terbuka atau dengan karamahnya dia membuka pintu tadi itu. Di rumah itu ada Wa fihi min kulli jinsin minatib. Ada banyak macam-macam minyak ada di situ. Dilihat Habib Haddad ini sakit, si Majdub ini ngelihat, diambilkan minyak, digobrot minyak. <laughs> ini dijaga supaya tidak kena minyak, tapi ini digobrot minyak sama si Khalil Majdub ini. Akhirnya tambah parah, sacarnya sampai masuk ke mata dan buta beliau Haddad. Eh? Akhirnya datang ibunya ngelihat itu, kelas. lama. dah enggak bisa ketolong ini sudah bayak, Ma. Kata kata si akalnya, ini anak bakal buta nanti Si Majdub itu ngomong gitu nanti. Bayak, Ma. Ini bakal buta ini kata dia. Tapi wa ahli zamanih bayasirun fi Tapi seluruh manusia yang ada di zamannya dia ya, akan ya, dapat barokah ini anak karena dia akan sampai kepada Allah berangkat menuju kepada Allah fidillih di dalam bayangan ini orang ini anak ini akun imamuhum nantinya ini bakal jadi imam ada di zamannya semua orang penduduk di zamannya dapat barokah beliau nggak kuat sudah ibunya mau diapakan amannya masjid Mubadin sudah terjadi, wa anak sudah semakin parah dan sudah sampai ke mata. Sudah buta. Dibawa ke Gubat Al-Idrus. Habib Abdullah Al-Idrus ada di Bashar. Serahkan imma yamud wa imma ifattah. Tidak tega sudah lagu hadat. Kalau nggak mati ya sudah harus melek ini matanya. Akhirnya Mulai saat itu, mulai kecil saat itu Al-Habib Abdullah bin Haddad Yufattah, memang dibuka Tapi bukan mata kepalanya Tapi mata hatinya Mulai saat itu Beliau mendapatkan Satu Anugerah yang luar biasa Dengan hatinya Sampai mencapai makom yang tinggi Ilmu yang tinggi Dan semuanya didapat oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sampai beliau sendiri berkata begini, ini berkata Al-Idrus, berkata Habib Abdullah Al-Idrus. Habib Abdullah Haddad sampai berkata begini, "Uridu alayya hal sina Syekh Abdul Qadir Jilani." Pernah aku ditawarkan, disodorkan halnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi ahwal awliya itu macam-macam ya, halnya awliya itu macam-macam ya. Jadi para wali itu macam-macam, ada wali itu zuhud ada urusan dunia sama sekali. Ada wali itu ibadat, ada wali tadi itu ngurusi dakwah saja, ada macam-macam dah. Hanya Syekh Abdul Qadir Jilani diberikan kepada Abdul Haddad. Kata Abdul Haddad, "Wagat di sada ba'di sadala bi'alabi yakni eh, yakni al-idrus." Ana lihat enggak ada tempat lagi sudah penuh dengan halnya Idrus. Ditaruh di mana halnya Syekh Abdul Qadir Jilani ini? Fasuktu dalikal hal Sayyid Ahmad bin Zain Habsyi. Akhirnya halnya Syekh Abdul Qadir Jilani diserahkan kepada muridnya yaitu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Eh, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini selalu mengikuti Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Sampai dikatakan sampai Habib Umar bin Zain bin sumed dikatakan karena itu Al-Habib Ahmad bin Al-Habsyi disebut Muhyiddin. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Muhyiddin. Hah? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Muhyiddin. Nah, di sini uh, para aulia dari itu bisa mengimdad ya. Bisa menyerahkan hal kepada yang lainnya. Hah? Bisa menyerahkan kepada yang lainnya kan itu uh, kita kalau datang kepada aulia tadi itu jangan kita tendensi yang lainnya barokahnya nanti dapat halnya itu berarti kita bisa mendapatkan makom dalam saat itu juga Hah? seperti bagaimana Syekh Abdul jelani datang kepada seorang wali siapa itu siapa itu si wali itu cerita itu ada tiga orang itu yang satu karena ingin ngetes, yang satu ingin menjatuhkan. Syekh Abdul Jilani lah mau ngetes lah macam-macam. Ana ambil barokahnya aja. Apa katanya si wali? Yang jadi Syekh Abdul Jilani. langsung dapat hal saat itu. Karena itu kalau dekat sama wali jangan karena supaya dapat amplopnya atau makanan yang zennya atau karena yang lainnya kalau kepingin dekat sama wali dek, ingin barokahnya ini bisa jadi wali ini. Hmm ceritakan Syekh Ali Baros kalau nggak salah ketika Habib Umar bin Abdurrahman atas lagi mendapatkan uh, hal yang luar biasa udah kebanjiran udah nggak cukup udah berarti perlu wadah yang lainnya ini dilihat nggak ada yang lainnya waktu itu lagi tidur semuanya yang ada Syekh Ali Baros khaddamnya dipanggil aja ajastuka ilmal awwalin wal akhirin Pagi alim Pak Kebir. Hah? Duh, apa itu masa ada begitu kok sot-sotan begitulah. Kalau jadi wali itu nggak ada masalah. Nanti lihat bagaimana Abu Hurairah. Umdud ridaak. Kata Nabi, ente eh, apa namanya? Om ridaak. Ente hamparkan ridaknya kamu. Nabi mengeluarkan hadis itu dan ini macam-macam dilemparkan kepada Abu Hurairah, mau. Taruh ada dada kamu, apal semuanya Abu Hurairah. Enggak ada masalah kalau begitu, kenapa? Kalau itu bigadratillah maafi muskilah, enggak ada masalah. Eh, enggak ada masalah, jangan nanti bingung. Kalau itu dengan biiradatillah wa qudrati enggak ada masalah. Itu karomah itu bukan karena ikhtiarnya si wali, bukan. Itu karena iradatillah wa qudrati, bukan karena usahanya si wali itu udah ada. Nah, karena itu nggak usah bingung itu begitu itu. Yang bingung itu adalah karena nggak tahu wilayah gitu. Ya? Karena itu khidmat sama aulia itu akan menghasilkan hal itu wali asal sadik yang qalbi. Ya. Yang kedua al habibul Haddad ini memang fi sober Mulai kecil sakit terus. Ini ya, ceritakan Al-Habibul Haddad itu, itu pernah anak bayi itu kan habis dimandikan kan di di apa itu? Di dibungkus itu apa? Digedong itu. Itu pernah semalam nangis terus. Enggak tidur. Nangis padat. Bingung satu rumah ini bingung. Apa ini kok nangisnya luar biasa. Pagi mau dimandikin dibuka nggak taunya ada ular di situ. Jadi semalam digigit ular. Mulai kecil sudah mendapatkan macam-macam. Nggak lama sampai kena penyakit judari ini. Terus beliau mendapatkan musibah macam-macam dari Allah Abu Haddad. Hah? Sampai pernah diceritakan waktu sama Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Lagi malam hari wudhu gitu mungkin ada kala jengking kesengat eh, jengking kaget Habib Ahmad bin Zain menjerit ah Hadat itu kan nggak kelihatan kenapa Ahmad bin Zain ndak kena ladagani ladaganil agrab Hah? kena sengat kala jengking bin Zain al-Habsyi inti alim, kabir, kena sengat kala jengking semua tahu. Ta'ala ya waladi kata dia. Ta'ala. Diambil tangannya Ahmad bin Zainal al dimasukkan ada di dadanya, di perutnya. Panas campur luar biasa. Habib, ini sakit kata dia. Ini sakit, ini panas, ini panas. Ini 15 tahun, anak-anak gak tahu kata dia. Ini sakit sudah 15 tahun, keluarga anak gak ada yang tahu kata dia. Cih. Jadi magang musafir jadi uh, eh, bukan karena dapat magom tadi kelas dapat magom tamunya banyak yukulannya zen amplopnya gathir mau ada magom. Wala yulagaha illa ladina sabaru ya Allah wala yulagaha illa tu hadim adim. Kalau enggak sabar jangan jadi wali dah ya. ya harus memang ada tantangan begitu. Mamin waliin kamilin, mamin nabiin awalin kamilin, humilatilahur rayatu illa udi atau illah Uzi pasti akan mendapatkan ida dan ha, adawa itu. Wallahu alam. ada cerita daripada di sini darwish. Jadi eh, darwish ini anak, anak ceritakan aja di sini dah. Ada satu darwish dia mimpi dari Maghribi. Dari Maghribi darwish. Dia datang dari Maghribi ke Hadramut mau Oh, dia buruk ya sahibul marai, sering mimpi. Mimpi dia ketemu ular. Belilit ada di lehernya. Ular tadi itu kepalanya ke kepala dia. Ngomong. Hah? Si ular ini ngomong, qalatil hayya, assalamualaikum. Mimpi. Waalaikumsalam kata dia. Maja abika, mau apa kamu sini? Aku ini mau ziarah kepada guru-guru yang ada di Hadramut dan tujuanku juga ziarah Syekh Abdul Gadir Jilani yang ada di Baghdad sekarang sampai ada di Hadramut kata si ular tadi itu Syekh Abdul Gadir Jilani ada di Baghdad di sini juga ada Muhyiddin Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang mewarisi halnya Syekh Abdul Gadir Jilani gitu. Oh iya siapa Ahmad bin Zain Al-Habsyi gitu si ular tadi berkata gitu. Kata si siapa namanya si Darwis ini dalam mimpinya, "Man anti? Siapa kamu ini?" Ya akhir ular ente ini. Siapa kata dia? Ana ruhani min min ruhani Sayyid Ahmad bin Zain. Ruhani itu saya jin gitu ya. Ana ini jin yang uh, uh, juga murid pecinta daripada Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Karena beliau bukan hanya sekedar mengajar kepada manusia, hatta jin juga belajar sama beliau. Hmm? Bangun dari tidur, cari bin Ahmad bin Zainal Habsi si Darwish ini, si Al-Maghribi ini. Sampai akhirnya sholat ada di masjid, tahu, iya ada Ahmad bin Zainal Habsi, dikasih tahu sama orang. Belum ngomong, Kata Habib Ahmad bin Abdul "Qad alimna bima jaralak." Udah ana tahu apa yang terjadi kata. Udah ana tahu kata. Apa yang terjadi? Ya diam. Setelah selesai Habib Muhammad bin Sumed, murid Habib Ahmad bin Zainal Habsyi, negor, ngomong apa? Kenapa kamu? Tidak ada mimpi begini begini begini. Katanya udah tahu kata dia. Ya. Jadi ya ini juga menunjukkan bahwa magamnya Ahmad bin Zainal Habsyi itu mendapat halnya daripada Syekh Abdul Gadir. Al-Jailani Muhyiddin beliau. Nah, Allah alam. Di anak Habib Umar bin Hussein Ba'agil itu. Pernah eh, menceritakan di zamannya Sufyan Thauri atau apa? Menceritakan ada satu orang ketika belajar gitu, kelihatan ada satu ular dibunuh ular tadi itu dibunuh. Bubar dari belajar, pulang, nggak taunya ada orang gede-gede begitu, datang, tangkep, bawa ke pengadilan. Tapi alamnya lain gitu. Daerahnya lain. Sampai ke pengadilan ada hakimnya. Ada penuntutnya, orang tua. Kalau menuntut ini orang digisos. karena dia telah membunuh anak-anak. Kaget ya. Si hakim tanya, benar kamu membunuh anak dia? Anak kamu merasa membunuh anak inti? Anak-anak hadir pengajian. Inti bunuh kata dia. Anak bunuh ular. Kali itu anak-anak nyerupa ular hadir pengajian di situ. Kata dia, inti bunuh, anak minta digisos hakim. Anak inti nyerupa ular. Iya. Enggak taunya Hakim dari itu menyatakan sami'tu Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah berkata demikian. Membunuh di, dibawakan hadis tentang membunuh ular itu adalah juga perintah dari Nabi. Salah anak inti karena nyuruh pak ular. Sampai akhirnya diputuskan bebas nggak salah. Cuma heran ini orang. Ini orang bertalim, orang belajar. Kok sami'tu Rasulullah? Dia mendengar Rasulullah berkata begitu. Datangi, inti ini siapa? Kita ini makhluk jin kata dia. Inti sekarang sudah di alam kami. kalau inti menyatakan sama itu Rasulullah, kalau ana termasuk sahabat. Ana termasuk idsami ana farun minal jinni ha? Jin yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an dan beriman kepada Allah, ana termasuk itu kata dia. Ana termasuk itu kata dia. Akhirnya eh, dibebaskan kembali kepada alamnya lagi. Kalau tidak digisos dia. Ya. Jadi jin ada yang baik. Ya.